Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.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 Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini yang mana rumah Allah Subhanahu wa taala disebut dengan juga adalah kebun dari kebun-kebun surga. Karena masjid Allah ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim salat berjamaah kemudian juga dengan menuntut ilmu agama. Insyaallah di subuh ini kita akan membahas bab yang berikutnya, bab ke-52 yaitu babu majaa fi aisyin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang datang yang berkaitan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan mukaddimah kata beliau sabaqat hadhihi tarjamah fil bab at-tasi' wa awrada hunaka hadithaini wa 'adaha huna dzakiran jumlatan min al-ahadits al-mubayyinah li 'aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terdahulu terjemah ini atau pembahasan ini di bab yang ke-9 dan penulis yaitu Imam Tirmidzi membawakan dua hadis. Jadi ini sudah terdahulu namun di bab sebelumnya yaitu hadis ke-152 tentang makanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentang idam ya, tentang lauk pauk makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di situ penulis menyebutkan dua hadis saja. Salah satunya adalah hadis yang pertama di sini. Nah, kemudian penulis mengulang kembali di sini untuk mengingatkan sejumlah hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana kafafan dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang merasa cukup ya, orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam yahtammu lid-dunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkeinginan terhadap dunia Tidaklah himmah beliau, tekad beliau atau tujuan beliau untuk kehidupan dunia, untuk dunia bukan. Wa inna makana ihtimamuhu lil akhirah. Dan sungguh tujuan beliau, cita-cita beliau hanya untuk akhirat, hanya untuk akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktafi min at-ta'am waz ma fihi al-bulghah wal kifayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa makanan dan bekal ketika hidup di dunia hanya sebatas cukup saja, tidak berlebih-lebihan. Hadis yang pertama, Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Ahwas an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu ad daqal ma yamla'u batnahu. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Ahwas. Kunyah bukan nama asli. Nama asli beliau Salam bin Sulaim. Salam bin Sulaim. Dari Simak bin Harbin qala berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir, beliau adalah sahabat. Nu'man bin Bashir mengatakan, jadi konteks ini beliau berkata kepada sebagian sahabat atau bisa juga kepada tabi'in ketika itu. Kata Nu'man bin Bashir, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum?" Bukankah kalian sekehendak dalam makanan dan minuman. Jadi beliau mengingatkan kepada sebagian sahabat atau sebagian tabiin ketika itu bahwa pada zaman itu ketika beliau berkata makanan dan minuman sangat mudah didapatkan. Makanan dan minuman sangat mudah didapatkan, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Kemudian beliau mengingatkan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sisi makanan agar yang mendengar ketika itu semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimudahkan dalam hal makanan dan minuman. Kemudian pada jamaah sekalian, makanan dan minuman adalah termasuk nikmat Allah yang paling besar. Makanan dan minuman adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Makanya di dalam surah Quraisy ya, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada suku Quraisy adalah mereka terhindar dari rasa kelaparan. Tidak ada rasa kelaparan. Jadi mereka disediakan banyak makanan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya dengan di zaman sekarang ya. Maka makanan begitu banyak dan mudah lagi lezat walaupun dengan harga yang murah. Maka di sini ketika kita misalnya mengadukan ya atau mengeluhkan masalah makanan kita atau yang kita makan itu-itu saja, maka pian bisa bandingkan dengan bagaimana makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat ini yang mengatakan kepada sebagian sahabat yang lain atau kepada tabi'in membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan yang mana beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, laqad ra'aitu nabiyyakum Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku pernah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menemukan kurma yang kualitasnya biasa, kualitasnya rendah untuk memenuhi perutnya. Makanan yang kualitas rendah saja. Nabi tidak bisa memenuhi perutnya, tidak bisa mengenyangkan perutnya apalagi kurma yang mah, mahal, apalagi kurma yang kualitasnya bah, bagus. Mungkin kalau bahasa sekarang Gorengan gin Kada sampat menganyangi parut Artinya apa? Nabi pernah pada suatu masa Kelaparan Sampai-sampai kurma yang kualitas rendah pun Itu tidak Nabi temukan ketika itu di di rumah beliau Maka dengan melihat bagaimana kehidupan Nabi saw terlebih ter berkaitan dengan masalah makanan, kita bandingkan dengan diri kita maka membuat kita pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan bagaimana nabi dan para sahabat kelaparan ya. Dapur nabi tidak pernah mengepul selama sebulan subhanallah bian. Ya. Terus yang nabi makan apa? Aswadan. Dua yang hitam. Maksudnya adalah kurma dan banyu aja selama sebulan subhanallah. Ya. Jadi kalau pian subhanallah gorengan ini ada yang kualitasnya biasa, ada kualitasnya bagus. Kalau pian misalnya ke restoran 5000 sebutin gorengan aja. Tapi subhanallah itu mampu membuat kita lezat, kenyang, belum lagi banyak mie dengan macam-macam rasa, soto ayam, soto Betawi, soto Aceh, <laughs> mie aja. Subhanallah. Harga yang murah namun mampu membuat kita kenyang dan bernikmat-nikmat dengan makanan tersebut. Jadi, kata sahabat ini mengingatkan sahabat yang lain atau mengingatkan tabi'in yang lain. Bukankah bukankah kalian sekehendak dalam masalah makanan dan minuman? Mudah didapat dengan makanan yang lezat, enak dan seterusnya. Jadi maksud sahabat ini adalah kata sahabat ini maksudnya kalian berada dalam suatu keadaan berupa kehidupan bahwasanya segala sesuatu yang kalian inginkan berupa makanan dan minuman maka kalian akan menemukannya mudah untuk kalian. Mudah didapatkan, terlebih di zaman sekarang subhanallah dengan harga yang murah namun lezat banyak kita dapat dapatkan. Contoh mie goreng bala, pian tambah intalu dadar, pian tambah kecap itu sudah cukup kenyang sudah. Apalagi tambah-tambah yang lain, sosis kah ini kah itu subhanallah. Harga yang murah namun sudah mampu mengenyangkan dan membuat kita berlezat-lezat. Maka ini termasuk nikmat yang luar biasa Allah mudahkan kita masih memilih dan memakan makanan-makanan yang murah lagi lezat. Kemudian beliau membandingkan, sungguh saya pernah melihat nabi kalian dan beliau tidaklah menemukan kurma yang kualitasnya rendah untuk memenuhi perut beliau. Dakol adalah at-tamarur rodi yaitu kurma yang kualitasnya rendah, yang biasa, yang paling murah lah. Maka bagaimana bisa beliau Ketika itu mengenyangkan dengan kurma yang kualitasnya lebih bah, lebih baik. Yang biasa saja tidak memenuhi perut beliau, maka bagaimana dengan kualitas yang lebih baik daripada itu? Maka apa yang kita keluhkan ketika kita dihadapkan dengan makanan? Subhanallah, sangat mudah di zaman sekarang dengan harga yang murah, begitu lezat, maka harus kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kanud yang Allah sebutkan innal insana lirabbih lakanut. Sungguh manusia itu kepada Rabb-nya kanut. Nah, apa itu kanut? Ulun sering mengulang ya, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanut adalah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yaitu orang yang mengungkit mengungkit ngungkit musibah dan melupakan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang masih Allah berikan kepada dia. Kalau pian hitung musibah Insya Allah pian masih bisa menghitung satu, dua, tiga. Tapi kalau nikmat bisa enggak? Tentu tidak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kepada kita. Orang yang kanut, yang ingkar nikmat, itu biasanya yang diceritakan, yang disebut musibah aja. Namun lupa bahwasanya Allah masih banyak memberikan nikmat kepada dia. Contoh garing. Ketika orang bilang sakitnya terus dikisahkan kada kawa bagawi, kada kawa ini, kada kawa itu. Padahal nikmat Allah masih banyak yang Allah berikan kepada dia. Awak garing tapi masih ada istri yang melayani, masih ada rumah, masih kawa makan, ada obat. Itu nikmat-nikmat yang harus sering-sering diingat sehingga dia bisa melupakan musibah yang ditimpakan kepada dia dengan jumlah yang sedikit. Maka jangan sampai menjadi orang yang kanut mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, suka mengungkit musibah padahal masih sedikit Allah berikan dibandingkan nikmat yang sangat banyak yang Allah masih berikan kepada kepada dia. Maka walaupun kita dapat musibah, tetap kita harus banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang masih banyak Allah berikan kepada kita. Masalah makanankah, tempat tinggalkah, ekonomikah, itu adalah sebagian musibah saja. Namun masih banyak nikmat Allah yang jumlahnya sangat banyak yang masih Allah berikan kepada kita. Belum lagi misalnya Ketika pian dapat musibah, Allah masih berikan pian kemudahan untuk beribadah, kemudahan untuk salat berjamaah, kemudahan untuk menuntut ilmu. Itu adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk bertakwa itu termasuk bagian dari nikmat. Mampu khusyuk di dalam salat, mampu puasa sunnah ya. Mampu membaca Al-Qur'an tiap hari itu adalah termasuk bagian dari nikmat ya. Kan nikmat ada dua, kata Syekh Muhammad bin Salih al Sa'imin, Nikmat yang menunjang dunia, kedua nikmat yang menunjang agama. Maka yang kedua, nikmat yang menunjang agama seperti sholat berjamaah, menuntut ilmu, istiqomah di atas sunnah, maka ini adalah sebaik-baik nik nikmat. Ketika pian diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang pertama ini jelas sekali bahwa bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi makanan. Ya. Maka Nabi pernah kelaparan. Maka Nabi pernah tidak menemukan kurma atau makanan yang yang kualitasnya paling biasa di rumah beliau. Sedangkan kita di zaman sekarang, subhanallah tiap ahad ada undangan tarus kawapian makan daging. <laughs> Dengan gratis ya sekali dua kali subhanallah. Undangan itu biasanya ada ahad Ahadnya. Undangan tulakan, pian tasmiyah tulakan pulang. Kadang seminggu dua kali, tiga kali kalau pian makan daging. Subhanallah ya. Sangat mudah di zaman sekarang. Maka hadis ini menunjukkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ulun pernah menyebutkan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kebahagiaan adalah dengan memperbanyak syukur, dengan banyak bersyukur. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 370 atau yang kedua dari bab ini. Al-Imam At-Tirmidzi berkata haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran manastauqidu binarin in huwa illa at-tamru wal ma'u. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yaitu Az-Zubair. Zubair bin bin Awam. Urwah bin Zubair. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, jadi sanad ini kalau kalian perhatikan Hisham anaknya Urwah. Berarti Abah anak meriwayatkan hadis dari Abah. Kemudian si Abah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Kemudian Ayahnya kan Zubair bin Awam, sahabat. Ayahnya meriwayatkan dari ipar. Karena istrinya Asma adalah saudari A, ah- Aisyah. Nah, ini kekeluargaan perawi hadis ya. Hisham bin Urwah Hisham seorang ulama hadis. Beliau mengambil dari ayahnya Urwah. Urwah mengambil dari ayahnya lagi. Ayahnya mengambil dari ipar beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah itu saudaraan dengan istrinya istri Zubair bin Awam yang bernama Asma. Aisyah mengatakan, sungguh kami yaitu keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah selama sebulan tidak menyalakan api. Maksudnya apa? Kada memasak. <laughs> Maksudnya sebulan kada memasak. bukan karena pengoler kada, Memang kedanya, tidak ada yang dimasak ya. Apa yang mau dimasak? Tidak ada makanan yang dimasak. Jadi kami keluarga Muhammad ini untuk menekankan inilah istri Nabi nah, seperti itu. Ini istri Nabi. Pernah sebulan kami tidak mengepulkan asap atau tidak masak ya. Karena memang tidak ada yang bisa dimasak. Kemudian kecuali maksud kecuali di sini adalah yang kami bisa makan at-tamru wal ma'u kurma dan banyu. Subhanallah. Kada memasak dalam dalam jangka satu bulan kemudian yang beliau makan selama satu bulan adalah hanya kurma dan bah, banyu. Dan hadis ini adalah hadis yang sebanding dengan hadis sebelumnya yaitu bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seandainya dunia ini adalah paling mulia kemudian tujuan utama niscaya tidak mungkin Rasul lapar kelaparan seperti ini atau tidak memasak selama satu satu bulan. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Wahada kulluhu yadullu dilalatan bayinatan ala hawanid dunya ala Allah Subhanahu wa taala." Dan ini semuanya bagaimana kehidupan Nabi ya, kemudian Nabi tidak menemukan kurma yang kualitasnya biasa saja, kemudian Nabi tidak memasak selama sebulan, ini menunjukkan bahwa hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini mulia kata Syekh, maka tidak mungkin ya. Hamba Allah yang paling mulia, yang paling afdol, yang paling sempurna ketakwaannya, akhlaknya, kemudian paling besar ibadahnya kepada Allah yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin beliau seperti ini, yaitu tadi tidak menemukan kurma yang kualitasnya biasa saja dan juga Rasul pernah satu bulan tidak memasak makanan. Seandainya itu dunia itu adalah yang paling mulia, tidak mungkin hamba Allah yang paling bertakwa, yang akhlaknya paling baik, yang paling afdol dari seluruh makhluk tidak mungkin kelah kelaparan. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu terhina, termasuk di dalamnya adalah masalah maka makanan. Maka jangan sampai kita berkuluh kesah ketika kita misalnya memakan makanan atau ada di hadapan kita makanan yang biasa-biasa saja, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ulun katakan di zaman sekarang sangat mudah kita memakan makanan yang lezat, yang nyaman dengan harga yang murah. Bahkan di zaman sekarang tadi ulun sebutkan bisa seminggu sekali pian makan daging gratis kalau ada undangan. Zaman sekarang subhanallah seminggu sekali itu biasanya ada ya. Kadang dua kali, kadang tiga kali. Tawabian makan, makan daging tiga kali dalam seminggu. Maka itu adalah hal yang paling lezat. Daging larang, kemudian harganya, kemudian rasanya enak dan nyaman dan itu mudah kita kita dapatkan. Kemudian ini hadis ini sama dengan hadis sebelumnya menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi dari sisi makanan. Nabi ti, pernah dalam sebulan tidak memasak maka makanan dan Nabi memakan makanan yang ada yang mudah didapatkan ketika itu yaitu kurma lawan banyu sah, banyu saja. Maka apa yang kita keluhkan jamaah ketika kita dihadapkan dengan suatu maka makanan. Maka pian bisa bandingkan dengan kehidupan Rasulullah agar menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masalah dunia, kita kan menengok kemana? Ke atas kah atau ke bawah kah? ke orang yang lebih sakit, orang yang lebih kasihan daripada ki, kita. Kalau kita menengok ke atas terus, nanti kita akan bersyukur. Melihat pian yang melihat orang yang sugih terus yang bisi mobil terus telur pian membandingkan dengan diri pian. Akhirnya apa sakit hati? Kenapa saya diberikan kehidupan seperti ini? Kalau masalah dunia, maka lihatlah kepada orang yang rezekinya lebih sedikit daripada pi, pian. Pian masih punya rumah, ada di luar sana yang kada bisi rumah yang guling di gerobak, yang guling di kardus, banyak masih seperti itu. Pian masih kalau makan tiga kali sehari, ada orang yang makan cuma sekali, ada yang tidak makan sama sekali. Ya. Masih banyak orang yang di luar sana yang hidupnya tidak lebih baik daripada pi, pian. Maka kalau masalah dunia, maka bandingkan dengan orang yang lebih kasihan daripada pian. Jangan sampai menilai kepada orang yang lebih banyak hartanya daripada pian. Nanti pian kada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikut ini hadis yang panjang, eh, hadis yang pendek afwan. Imam Tirmizi mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Abi Ziyad, qala haddatsana Sayyar, qala haddatsana Sahl ibnu Aslam an Yazid bin Abi Mansur an Anas an Abi Thalhah qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' wa rafa'na an butunina an hajarin hajarin Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Qala Abu Isa, "Hadza haditsun gharibun min hadithi Abi Talha, la na'rifuhu illa min hadzal wajhi." Wa mana qawlihi wa rafa'na an butunina an hajarin hajar kan ahaduhum yashuddu fi batnihi al-hajar minal juhdi wad-dha'fi alladhi bihi ju'. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Ziyad, beliau berkata menceritakan kepada kami Sayyar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sahal bin Aslam dari Yazid bin Abi Mansur dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat ini meriwayatkan dari sahabat yang lain. Nah, dari Abi Abi Thalhah. Jadi tidak mesti sahabat itu mendengarkan hadis langsung dari Nabi. Terkadang mereka mendengar dari sahabat yang lain, sahabat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika Nabi menyampaikan hadisnya, ucapannya, sahabat ini tidak ada. Kemudian disampaikan oleh sahabat yang lain. Lalu contoh seperti hadis ini. Anas mengambil hadis ini bukan langsung dari Nabi, tapi dari sahabat yang yang lain. Jadi kalau kita belajar tentang sanat, maka diantara keindahan sanat ini adalah sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Sahabat Anas meriwayatkan dari Abu Talha. Abu Talha mengatakan, kami mengeluhkan kelaparan atau rasa lapar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na an butunina an hajar hajar. Lalu kami mengangkat batu dari perut kami atau satu batu dari perut kami. Itu menunjukkan bahwa lapar. Lalu ditunjukkan ada batu di mengganjal di di perut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dua batu dari perutnya. Ini satu aja nih. <laughs> Nabi berapa? Dua ba, dua batu. Di antara fungsi eh, apa namanya batu diletakkan di parut, sebagaimana yang disebutkan Imam Kirmani untuk menenangkan panasnya rasa lapar. Karena lapar itu panas, kemudian diganjal dengan batu yang dingin. Batu kan dingin. Ya setidak setidaknya meringankan lah ada sedikit meringankan ketika ketika lapar. Namun hadis ini dinilai oleh para ulama diantaranya Imam uh, eh, diantaranya Syekh Albani menyebutkan bahwasanya sanad ini adalah lemah. Beliau menyebutkan diantara alasannya adalah ada seorang rawi yang bernama Sayyar, Sayyar bin Hatim. Beliau memiliki waham yaitu dan juga hadis-hadis yang yang mungkar. Beliau memiliki hadis-hadis yang yang mungkar. Namun para jamaah sekalian, walaupun hadis ini sanatnya lemah, tetapi maknanya sahih. Maknanya benar. Ada hadis yang semakna dengan hadis ini yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata, "Inna yaumal khandaq nahfir." Sungguhnya kami pada hari peperangan Khandaq kami apa namanya? menabuk kita menggali ya. Kan perang Khandaq itu banyak atau menggali parit yang yang besar. Jadi kami ketika terjadinya atau sebelum terjadinya perang Khandaq kami menggali parit. Maka muncullah tanah yang keras. Ketika kami menggali ternyata ada tanah yang keras. Lalu kami datang untuk mengadukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, "Hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq." Ini ada tanah yang keras yang muncul di parit, yang muncul di parit. Lalu Rasul mengatakan, "Ana "Ananazil, saya turun." Nah, Nabi yang turun tah tangan. Jadi Nabi menolong para sahabat ketika itu, ketika ada tanah yang keras untuk menggali parit untuk menyiapkan peperangan. Kemudian ketika ada tanah yang keras, Rasul mengatakan ananazil saya yang turun subhanallah. Kemudian ketika Nabi turun, summa koma, kemudian Nabi berdiri dan perutnya diikat dengan batu. Nah, perutnya diikat dengan batu. Kata sahabat, walabisna salah satu ayam la nazuku zawakon. Alasannya kenapa Nabi dan para sahabat mengikat batu di perutnya? Kami selama tiga hari tidak merasakan makanan sedikit pun. Itu kapan, Pak? Ketika mau perang, tiga hari tidak mah makan. Perang kan harus menyiapkan fisik. Kemudian Nabi tetap menolong sekalipun perut beliau diikat dengan batu. Artinya apa? Nabi lapar. Namun ketika ada muncul tanah yang keras yang kadang kau ditabuk, Nabi turun, subhanallah. Itu menunjukkan bahwasanya di setiap keadaan ketika Nabi mampu untuk menolong maka Nabi toh tolong sekalipun beliau kelaparan para jamaah sekalian. Sekalipun beliau tidak dalam kondisi terbaik namun Nabi tetap berusaha untuk menolong para para sahabatnya. Bahkan Nabi mengatakan Nazil saya yang turun untuk menggali untuk menyingkirkan tanah yang keras tadi. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah sosok yang kuat, sosok yang kuat. Buktinya tiga hari tidak makan, kemudian ada batu yang mengganjal di perut beliau, beliau mampu untuk menyingkirkan tanah yang keras ketika ingin menggali parit di perang kondak Nah ini semakna dengan hadis yang tadi bahwa Nabi pernah mengganjal perutnya karena lapar, mengganjal dengan ba dengan batu. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan kata beliau jadi fungsi dari mengganjal perut dengan batu ketika lapar atau sudah keuyuhan di, untuk yusak kinul ju' untuk menenangkan rasa lapar sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis. Jadi kata Imam Tirmidhi yaitu untuk jadi salah satu salah seorang sahabat mengikat batu di perutnya dikarenakan kelelahan dan lemah yang disebabkan oleh lapar. Maka dalam rangka untuk mengurangi walaupun tidak 100%, maka diikat dengan ba dengan batu. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wal insan idastadda bihil ju' fa innahu yadghabu bi yadihi ala batnihi fa yahussu annal ju' qad khaffa. Dan seseorang apabila laparnya semakin berat, semakin sangat lapar atau semakin berat, maka sungguh dia bisa menekan perutnya dengan tangannya. Jadi kalau kita sangat lapar, maka bisa kita tekan tangan kita ke perut kita. Maka dia akan merasakan bahwa lapar akan berkurang atau setidaknya ringan. Nah, jadi ketika lapar benar, pian picik-picik perut pian. Ya maka minimal pian ada ketika memicik ada merasa atau mengurangi rasa lapar. Maka para sahabat bukan cuma satu ya, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka mereka pernah masa lapar yang lama. Jadi terkadang para sahabat itu pernah ditimpa rasa lapar dalam jangka waktu yang lama. Seperti tadi di perang Khandaq selama tiga tiga hari. Maka tentu tidak cukup ketika itu hanya menekankan menekan tangan ke ke perut saja, tidak cukup. Karena masa laparnya lama, lawas. Maka salah seorang di antara mereka mengambil satu batu yang kecil dan mengikatnya di, pe, di perut kan dingin tuh sehingga ada sedikitlah mengurangi rasa rasa lapar. Maka tatkala semakin bertambah rasa lapar, akhirnya mereka datang menemui nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluhkan rasa untuk mengadukan rasa lapar mereka kepada nah, Nabi. Ternyata Nabi pun mengikat apa? Mengikat batu di perut beli beliau karena juga sangatlah lapar sama-sama ketika itu lagi lapar. Jadi setidaknya bisa menenangkan para sahabat ternyata pemimpin mereka pun juga ketika itu masih atau sedanglah sedang lapar. Maka ini juga menunjukkan dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya di antara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi makanan Nabi pernah kelaparan dalam jangka yang lama dan dalam rangka untuk mengurangi ikhtiar, mengurangi rasa lapar karena tidak ada makanan dengan mengikat batu di parut. Jadi kalau pian betapi, nah, ganjal eja, batu ditapih pian tuh nah. <laughs> kalau pian kelaparan kelaparan lawas kajian pulang misalnya belum makan sebelum maghrib belum makan lama kajian misalnya pian bisa cari batu yang dingin setidaknya dingin itu yang pian rasakan di barut pian ya. walaupun tidak 100% menghilangkan rasa lapar setidaknya eh, kita seperti itulah <laughs> dan mengingat bahwasanya para sahabat pun bahkan nabi pun juga pernah mengikat batu di perut beliau kenapa karena lah lapar dan bahkan sebulan tadi. <laughs> Sebulan Nabi tidak memasak, ya, sebulan tidak ada asap di dapur. Maka apa yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah terhadap maka makanan? Kita kada sampai, Bang. Kada memasak sebulan itu kada pian sari kiban dari bini pian. <laughs> Masalahnya sayur mayur murah seribu pian misalnya kangkung dapat banyak sudah. Kemudian ada tepung pian olah olah gorengan, tepung dua ribu tiga ribu kawah Pian olah gorengan, olah cacapan, yang mana sudah <laughs> subhanallah ya. Jadi kalau masalah makanan di zaman sekarang yang murah-murah lagi nyaman sangat banyak. Bahkan makan siang ada 10 ribu, 8 ribu sudah kawa. Jadi kawa tiga kali sehari 30 ribu. Masih kawa lah. Kawa juga apa uh, eh, 5 ribu, 5 ribu sehari. Paginya jelly drink, <laughs> siangnya apa siangnya siangnya intalu, malamnya nuker obat proma. <laughs> Subhanallah. Jadi, nah ini bagaimana potret kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmizi menyebutkan ada beberapa hadis yang berkaitan masalah makanan, karena tentu kita harus akui bahwa makanan ini adalah nikmat yang paling yang paling besar, sehingga tidak ada kata untuk mengeluhkan makanan kita karena kita membaca dan memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kelaparan. Bahkan tadi disebutkan satu bulan tidak memasak yang beliau makan selama satu bulan. Yang ada ketika itu, yang melimpah ketika itu adalah kurma dan banyu saja. Kita tidak mungkin bang selama sebulan gorengan aja makanan nggak mungkin. Pasti ada yang lain. Ya. Saking mudahnya di zaman sekarang. Kemudian hadis yang berikutnya ini cukup panjang ya. Kita baca. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail. Beliau berkata Adam bin Abi Iyas menceritakan kepada kami. Kemudian menceritakan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada suatu waktu dan di waktu yang Rasul tidak terbiasa keluar. Jadi Rasul pernah keluar pada suatu waktu yang sebenarnya Rasul tidak pernah keluar pada waktu itu dan juga tidak pernah bertemu dengan seseorang di waktu itu. Kemudian kata Syabdur Razak, maka waktu ini yang Nabi pernah keluar yang sebenarnya bukan waktu keluarnya Nabi, ini tidak dijelaskan apakah di malam hari ataukah di siang hari. Namun kalau kita melihat rangkaian hadis setelahnya, ucapan Abu Hurairah setelahnya, maka ini menunjukkan bahwa di waktu si siang. Karena ada pertemuan dengan sahabat makan makanan, ini menunjukkan di waktu siang pada suatu siang. Kemudian ketika Nabi keluar, Fa'atahu Abu Bakrin. Lalu datang menemui Nabi Abu, bah, Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, afwan, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Kharajtu alqa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslim alaihi." Saya keluar untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan untuk melihat wajahnya dan untuk mengucapkan salam kepa kepadanya. Jadi hanya sebatas itu, namun itulah waktu yang terbaik yang ada di para sahabat. Itu mereka senantiasa berusaha untuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika datang Abu, Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Rasul bertanya, untuk apa kamu datang? Kemudian Abu Bakar menjawab, saya datang, saya keluar rumah untuk bertemu dengan engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk melihat wajahmu dan untuk mengucapkan salam kepa kepadamu. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak, Abu Bakar Siddiq keluar pada waktu itu, ya, beliau ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya ingin bertemu dengan nah, Nabi. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat semangat yang luar biasa dari para sahabat untuk bertemu dengan nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk banyak memandang beliau dan untuk banyak duduk-duduk dan mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian, nah tadi kan Abu Bakar datang. Falam yalbas maka tidak berapa lama Anja Umar datang lagi oh Umar. Nah ini dua sahabat sekaligus menantu Nabi Abu Bakar dan dan Umar. Fakola lalu Nabi bertanya, Maja abika ya Umar, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Maka Umar menjawab, Aljo ya Rasulullah, lapar wahai <laughs> Rasulullah. Jadi beliau datang karena lah lapar. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak, tidak berapa lama setelah kedatangan Abu Bakar, maka Umar bin Khattab datang dan beliau datang bertemu Nabi karena lah lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana qad wajadtu ba'da dzalik ba'da ba'da ba'da dzalik." Ketika Umar menyebutkan alasan kedatangan beliau karena lapar dan aku kata Rasul sungguh merasakan sebagian kelaparan. Ternyata Nabi ketika itu sama juga sedanglah sedang lapar. Nah, di sini para jamaah sekalian, Syekh Abdul Razak menyebutkan penjelasan, maka tidak perlu bersusah payah untuk memalingkan makna ini dengan makna yang lain. Maksudnya apa? Ada mungkin ada orang yang mengatakan Nabi tidak pernah kelaparan. Lalu dia takwilkan hadis ini dengan makna yang lain. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, tidak perlu kita rubah makna-makna ini bahwa Nabi adalah seorang manusia biasa, Nabi pernah pingsan, Nabi juga pernah kelah, kelapar. Maka jangan ditakwil dengan atau dirubah dengan makna yang yang lain tentang hak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia, namun Nabi adalah seorang manusia biasa, pernah pingsan, pernah kelaparan, pernah sakit. Maka jangan ditakwilkan dirubah kepada makna yang lain untuk mengagungkan Nabi, jangan. Bahwa Nabi pernah merasakan kelah, kelaparan dan sifat-sifat manusia yang lain. Nah, kemudian fantalaku, akhirnya mereka bertiga pergi ila manzili Abil Haitham bintah bintahyan Al-Ansari wa kana rajulan katsiran nakhli wasyai. Lalu mereka pergi ke rumah Abul Haitham bintahyan Al-Ansari. Dan sahabat ini, Abul Haitham ini adalah seseorang yang banyak memiliki banyak, memiliki kurma dan kambing. Nah, jadi sama-sama lapar, <laughs> akhirnya mereka bertiga kemana? Pergi ke seorang sahabat Abul Haytham. Ternyata sahabat ini banyak memiliki uh, kurma dan kambing. Kata Syaikh Abdul Razak, sahabat ini Allah luaskan dia dengan harta dan dia memiliki dinding kurma dan juga di dalamnya ada kambing-kambing yang banyak. Namun sahabat yang kaya ini, yang banyak punya kebun kurma dan kambing ini, walam yakun lahu khodam, Dia tidak memiliki pembantu, tidak memiliki pelayan. Falam yajiduhu. Ternyata ketika Nabi sampai di rumahnya, Nabi dan dua sahabat ini tidak menemukan sahabat ini. Sahabatnya tidak berada di di rumah. Lalu mereka bertanya kepada istrinya, "Aina sahibuk? Di mana suamimu?" Faqalat maka istrinya menjawab, "Intalaqa." Dia pergi untuk untuk apa? Untuk menjadikan air itu menjadi tawar. Untuk menjadikan air itu menjadi tawar. Jadi pergi ke suatu tempat yang mana beliau menjadikan air itu menjadi tah, tawar sehingga bisa langsung di, diminum. Kemudian falam yalbasu tidak berapa lama ternyata datang Abul Haitham dengan membawa tempat air yang dia bah bawa. Ternyata airnya sudah ada. Air yang beliau bikinkan menjadi tawar tadi. Ketika beliau datang, maka fawadha'aha, maka beliau meletakkan tempat air tadi dan beliau membawa ah air. Kemudian sum jaa yatazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau datang karena kan ada nabi nih. Kan kemudian beliau datang dan memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang ke rumah, ternyata ada Nabi dan dua sahabatnya luar biasa. Didatangi orang yang luar biasa. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah Umar bin bin Khattab. Ini dua mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, saking gembiranya, maka beliau memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah datang ke rumah beli beliau. Ini ada sebuah sebuah kemuliaan ya dari para sahabat ketika mereka dikunjungi oleh nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memeluk Nabi dan mengatakan waifaddihi bi abihi wa ummi. Beliau mengatakan saya menebusmu dengan ayahku dan ibuku wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak para sahabat itu berkata kepada Rasul, "Saya menebusmu dengan ayahku dan ibuku hai Nabi." Ini adalah ungkapan untuk rela berkorban, untuk rela berjuang bersama nah, Nabi sampai-sampai dia menebuskan ayah ib, ayahnya dan ibunya untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti mengorbankan ayah ibunya bukan, bukan makna sebenarnya. Ini adalah ungkapan bahwasanya mereka rela untuk berjuang dan berkorban demi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Summan talaqa bihim ila hadiqatihi. Kemudian dia pergi, Abul Haytham pergi bersama dengan Nabi dan dua sahabatnya ke ke kebunnya. Untuk apa? Menjamu mereka mah makan. Jadi memang orang Arab itu, bangsa Arab itu sebelum datang Islam pun mereka memiliki sebagian akhlak yang mulia. Di antaranya adalah orang-orang Arab jahiliyah itu mengagungkan satu sifat jujur mereka sangat menghormati sifat jujur. Yang kedua, mereka uh, meng sangat menghormati tamu, sangat menghormati ta tamu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak karena ada sudah sebagian akhlak dari orang-orang jahiliyah yang mereka uh, laksanakan yang mereka tunaikan. Di antaranya mereka menganggukkan sifat jujur Kemudian yang kedua mereka sangat menghormati tamu. Demikian juga mereka adalah sangat mengagungkan sifat pemberani. Sekalipun mereka di masa jahiliyah. Ada sifat-sifat yang baik yang ada pada diri mereka. Makanya Rasul mengatakan, saya datang untuk menyempurnakan ah akhlak. Sudah ada nih di diri mereka. Maka Rasul menyempurnakan akhlak-akhlak yang lain. Nah jadi ketika Rasul datang dan kedua sahabatnya datang ke rumah Abul Haytham, maka langsung pergi ya untuk kemana? Ke kebun untuk dijamu oleh sahabat Abul Haytham. Kemudian fabasata lahum bisatan, lalu menghamparkan uh, Abul Haytham tikar atau karpet ya untuk mereka di di kebun. Tsumman talaqa ila nakhlatin fajaa biqinwin fawada'ahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabihi Kemudian Abu Haytham pergi ke sebuah pohon kurma Lalu beliau datang dengan satu tangkai kurma Dan meletakkannya, meletakkan kurma tersebut Jadi Nabi SAW, uh, eh, jadi Abu Haytham pergi ke kebun bersama Nabi dan kedua sahabatnya Kemudian diamparkan tikar di kebun tersebut Kemudian belum ada makanan Kemudian Abdul Haitham pergi ke sebuah pohon kurma dan membawakan Nabi dengan setangkai kurma. Yang mana satu tangkai kurma ini, pian bayangkan pisang itu satu tandon. Nah, jadi satu apa namanya? Satu tandon ya, satu tandon. Satu tandan kah? <laughs> Tandon itu karena banyu itu lah. Satu tandan ya, satu tandon lagi. Satu tandan. Itu kan banyak. Ketika Abdul Haitham membawa, ternyata satu tandan ini itu kan banyak rentengannya banyak. Ada yang basah dan ada yang yang muda. Ada yang basah dan ada yang masih muda masih anum kalau pian gigit kalat kayak itu. jadi ada yang ada yang masih basah dan ada yang masih muda. Ada juga yang manis. Lalu beliau meletakkannya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Afala tanok min rutabihi?" Uh, eh, Seandainya engkau memilihkan untuk kami yang masih basah. Kan tadi berbentuk pandan, banyak. Ada yang basah dan ada yang masih mu, muda. Rasul mengatakan eh, apa namanya? Seandainya engkau pilih yang rutopnya saja untuk ka, untuk kami. Maksudnya apa? Nabi ingin makan itu hanya sekedar yang beliau inginkan. Hanya sekedar ha, hajat. Tidak semuanya enggak, tetapi yang sekedarnya saja yaitu pilihkan untuk kami yang rutopnya saja yang masih bah, masih basah. Maka sahabat Abul Haytham yang si penjamu ini yang menjamu mereka ini menjawab wahai Rasulullah ini aradtu an takhtaru sungguh saya ingin kalian yang memilih bukan saya yang milihkan ini bentuk penghormatan sahibul bait kepada tamu. Ini kan banyak nih pilihan yang pilih. Atau silahkan kalian pilih mana yang rotopnya, mana yang mudanya. Silahkan kalian pilih. Karena kalau banyak pilihan kan jadi bisa yang mana yang paling nyaman untuk di, digigit atau dimakan. Kemudian akhirnya maka Nabi dan kedua sahabatnya mereka makan dan minum dari minuman yang dibawa ta, dibawa tadi, yang dibawa oleh si Abu Haytham tadi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Dhillun baridun wa rutabun thayyibun wa ma'un baridun." Kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setelah dijamu, Rasul makan kurma, Rasul minum maka Rasul mengatakan, inilah demi diriku yang berada di tangannya, inilah nikmat-nikmat yang akan kalian ditanyakan pada hari kia, kiamat. Apa nikmat? Dan kedua sahabat Nabi, yang Nabi dan para sahabatnya nikmati ketika itu. Yang pertama adalah zillun barid, naungan yang dingin. Jadi kita bernaung seperti di, bernaung di rumah, bernaung di masjid, betaduh, Nah, itu termasuk bagian dari nikmat yang akan ditanyakan untuk apa pian menaung. Ayo nah, iya, pian. Kata Rasul, "Dzillun barit Kata Rasulullah, "Demi diriku yang berada di tangannya, ini adalah nikmat-nikmat yang akan kalian ditanyakan pada hari kia, kiamat." Jadi nikmat itu bukan cuma yang besar, harta bukan cuma itu. Rasul menjelaskan, "Dzillun barit Naungan yang dingin. Kan Nabi bernaung di bawah pohon kurma. Ini pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari nikmat pian kada kepanasan karena benaung. Akan ditanyakan untuk apa pian benaung? Untuk bermaksiatkah? Untuk apakah? Akan ditanyakan di hari kia, kiamat. Wa rutabun thayyib, rutab yang baik. Makanan yang pian makan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'un barid, air yang dingin. Jadi semua nikmat entah hal-hal yang biasa seperti pian benaung, makan minum banyu, makan wadai, makan roti pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanyakan pada hari itu hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Nah, nikmat itu bukan cuma yang besar, bukan cuma harta, bukan yang ringan pun akan ditanyakan. Kita bernaung di masjid ini untuk apa? Bebandiran kah? <laughs> Untuk apa? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggibah kawan kah? <laughs> akan ditanyakan. Ini bagian dari nikmat. Dan berdiam di rumah itu bagian dari nikmat, benaung. Ya. Pada kepanasan, kadang kehujanan termasuk bagian dari nikmat. Maka kata Syekh Abdul Razak, maka nikmat itu adalah kullu syai'in yatana'amu bihil insan wa yatahanna bihi fi hadhihi dunya. Maka nikmat itu adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia dan menjadi apa namanya? menjadi yang dia gunakan di kehidupan dunia dunia entah makanankah, minumankah, kasurkah, bajukah, kesehatankah atau yang lainkah. Maka semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Rasul mengatakan benaung pun akan ditanyakan di hari kiamat. Nah, kita benaung eh banyak tiap hari kita benaung, di pasar benaung, <clears throat> di kantor benaung, di lapangan kepanasan benaung akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia bernaung? Untuk maksiat kah? Untuk ibadah kah dan seterusnya.